Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala babu babun Kul ayyu syai'in akbaru syahadatan Kulillahu Bab yang membicarakan Katakanlah wahai Rasul Wahai Muhammad Ayu syai'in akbaru syahadatan Sesuatu apa yang paling besar persaksiannya? Katakanlah bahwasanya adalah yang paling terbesar persaksiannya. Fasamallahu ta'ala nafsahu say'an. Al-Imam Bukhari mengambil istimbat dari ayat yang telah kita baca tadi di atas ayat surat Al-An'am ayat yang ke-19 Al-Imam Bukhari mengatakan bahwasanya ayat tadi memberikan faedah kepada kita bahwasanya Allah menamai dirinya atau menyebut dirinya dengan sesuatu. Berarti Allah itu sesuatu. Maka pertanyaannya, apakah Allah itu sesuatu? Jawabannya, jawabannya apa? Iya. Allah adalah sesuatu. Jadi boleh kita mengkabarkan tentang Allah bahwasanya Allah adalah sesuatu. Kita menyebutkan bahwasanya Allah adalah sesuatu ini bukan perkara yang mustankar, bukan perkara yang perlu diingkari, bukan perkara yang kemudian tidak diterima oleh hati sehingga merasa ngeri dan spesialnya nggak berani menyebutkan bahwasanya Allah Allah adalah sesuatu. Boleh kita menyebutkan Allah adalah sesuatu sebagaimana yang tertera dalam ayat ini kul ayyusain akbaru syahadatan kulillah maka ayat ini adalah menetapkan bahwasanya Allah adalah sesuatu. Syai'un. Dan telah kita lewati bahwasanya dalam bab ini kita harus mengikuti kaidah yang telah berlaku dalam Al-Quran, yakni apa? Penetapan tanpa tasbih tanpa takwil tanpa tahrif Bahkan kita menetapkan dan kita mensucikan Allah dari semua sesuatu. Mensucikan Allah dari serupa dengan semua sesuatu. Perhatikan Hasan. Kita menetapkan Allah adalah sesuatu dan kita wajib mensucikan Allah dari serupanya dengan segala sesuatu. Dari makhluk. Makhluk. Nah. Sebagaimana kemarin bahwasanya Allah ditetapkan bahwasanya adalah saksun. Lakal askhos, Sayun lakal asya. Makhluk. Sayun mufrad jamaknya asya'u. Saksun juga mufrad zamannya askhasun. Dari mana saksun adalah zat. Boleh kita tetapkan bahasa Allah memiliki zat tapi bukan seperti dawat, bukan seperti zat-zat dari makhluk-makhluknya. Enggak serupa dengan seluruh dawat. Allah adalah sesuatu tidak serupa dengan segala sesuatu dari ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penetapan dalam perkara ini adalah pintunya ataupun kuncinya adalah satu. Isbat penetapan tanpa menyerupakan. Dengan ya kan? Tanzi tanpa mentaktil. Mensucikan tanpa harus mengingkari. Dan tanpa tahrif, tanpa menyelewengkan. Nah. Bahkan kita menetapkan sesuai dengan datangnya lafaz dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti kita tetapkan bahwasanya Allah adalah sesuatu sebagaimana yang tertera dalam ayat ini. Bukan sebagaimana pemahaman yang telah kemarin kita lewati dari banyak dari alul ilm yang tergelincir, terpeleset dalam perkara ini sehingga mereka upaya untuk mensucikan Allah dari serupanya dengan makhluk ternyata apa? Jatuh dalam perkara yang lebih parah. Dalam arti mereka ujungnya mengingkari tentang apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan mengingkari apa yang Rasul tetapkan bagi Allah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Walaupun tidak semuanya tapi sebagiannya. Maka di sini perhatikan mazhabnya Imam Bagaimana beliau bertafakku dalam din ini mengambil darinya ayat langsung memberikan suatu faedah fasamallahu taala nafsahu sayan. Ini sebabnya Bukhari. Kalau tadi kul ayu sayin akbar ini adalah firman Allah. Diambil dari firman tersebut dari wahyu tadi yang di atas Allah ditetapkan bahwasanya Allah menamai dirinya, menyebut dirinya adalah sesuatu. wasamma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran Asyai'an. Demikian juga Allah menamai, menyebut Al-Quran juga dikatakan sesuatu. Al-Quran apakah sesuatu? Jawabannya apa? Iya. huwa padahal Al-Quran adalah sifatun. Min sifatillahi ta'ala. Al-Quran adalah sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluknya Allah, tapi kalamnya Allah. Dan kalamnya Allah adalah satu di antara sifat-sifat Allah yang sangat terbanyak, yang kita nggak mampu untuk menghitungnya. Dan sifat di antara sifat-sifat Allah boleh disebut dengan sesuatu. Seperti Al-Quran adalah sesuatu. Sedangkan wahwa sifatun min sifatillah ta'ala wa qala kull kullu syai'in halikun illa wajha. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu adalah binasa kecuali wajahnya. Wajah Allah. Maka wajah Allah juga sesuatu. Wajah Allah juga sesuatu. Dan wajah Allah bukan maknanya adalah zat. Bukan makna wajah adalah zat. Maka Allah memiliki wajah yang tidak serupa dengan semua wajah dari wajah-wajah yang itu makhluknya Allah. Kita tetapkan Allah punya wajah. Tidak serupa dengan wajahnya makhluk. Bahkan wajahnya makhluk sesama makhluk saja tidak sama. Ya, wajahnya manusia sesama manusia pun tidak sama. Apalagi wajahnya semua makhluk yang bermacam-macam jenis, bermacam-macam bentuk, hewan bermacam-macam jenis, wajah sapi, wajah kambing, dan yang lainnya semuanya wajah. Wajah bumi Iya dong. Apakah sama dengan apakah sama dengan wajahnya sapi? Enggak sama wajahnya. Apa lagi? Hah? Wajah kitab, muka kitab. Hah? Hmm. Jadi yang makhluk punya wajah begitu banyak sama-sama makhluk saja tidak sama apalagi wajahnya Allah dengan wajahnya makhluk maka sungguh lebih-lebih tidak sama. Maka dikatakan apa? Menggunakan kias dalam sifat kita dikatakan kias apa? Kias al-aulawi. Kias nafiul fa apa? Kiasul apa? Kias al-farik yang berbeda. Lebih utama tidak sama. Walaupun sama-sama dinamai wajah. Tuhan yang segini banyak pada dasarnya semua punya wajah. Wajahnya berbeda-beda. Maka nah, kalau itu perhatikan penetapan wajah bagi Allah bukan harus menyerupakan dengan makhluk. Kecuali yang terkesan dalam pemikirannya orang-orang yang kena racun jahmiyah. Racun jahmiyah, racun tasbih, kemudian taktil. Berangkat dari menyerupakan mereka berujung kepada pengingkaran kenapa? Karena ingin lari daripada menyerupakan berangkatnya karena apa? Ingin lari dari menyerupakan sehingga ujungnya taktil mengingkari. Perhatikan di situ. قال الإمام البخاري رحمه الله taala al hadis berakam sab'ala wa arba'amai wa yang bernomor 7417 Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf Akhbarana Malikun an Abi Hazim an Sahl bin Sa'din Anna qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rasulin aka min al-Qur'ani shay'un Qala na'am Suratu kada wa suratu kada li lisuwarin samaha suwarin samaha Perhatikan Jadi dari Salim bin Sa'ad Beliau menuturkan berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seseorang dari sebagian para sahabatnya beliau dengan perkataan amaka. Apakah ada bersama kamu sesuatu dari Al-Quran yang kau hafal maksudnya? Amaka al Quran syai'un adakah bersama kamu sesuatu dari Al-Quran yang telah kau hafal? Jawaban lelaki tadi, naam, iya, ada. Surat begini dan surat begini. Yang anak telah menghafalnya, dia menyebutkan beberapa surat yang telah ia hafal. Disuarin sama Sama yusami menyebutnya. Hadis ini juga Rawa Muslim dengan nomor 1425. Ini nomor hadis. Maka hadis ini juga menetapkan bahwasanya Al-Quran adalah syai'un. Sedangkan Quran adalah sifatun min sifatillahi jalla wa'ala. Quran disebut juga sesuatu padahal sedangkan Quran itu juga termasuk satu dan antara sifat-sifat Allah. Jadi boleh kita menyebut sifat Allah adalah sesuatu. Tapi bukan seperti sesuatu sesuatu dari makhluknya Allah Ta'ala. Sebetulnya perkara ini gampang ya, Kalau Kalaulah tidak ada gangguan dari pemahaman Jahamiyah yang meracuni keyakinannya kaum muslimin, mengkotori keyakinan kaum muslimin dengan pengkotoran apa? Takut dari menyerupakan lari kepada surang yang lebih parah yaitu pengingkaran. Apa yang terbesit dalam benak mereka ketika mereka mendapatkan nas dari Al-Quran dan Sunnah terkait dengan sifat Allah yang terkesan dalam benak mereka serupa dengan sifatnya makhluk, mereka lari dari khawatir menyerupakan. Akhirnya di takwil yang pada akhirnya bukan tahu lebih tahrif penyelewengan. Yang ujung daripada penyelewengan tadi adalah pengingkaran, maka menjadi taktil. Ingkar, pengingkaran dan taktil maknanya sama. Maka menjadilah termasuk dalam kelompok mu'attilah. Orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Seperti masalah wajah. Takut ketika menetapkan wajah bagi Allah yang sebenarnya. Takut akan menyerukan wajahnya makhluk akhirnya lari. Dekat dengan apa? Zatnya. Maafum? Setelah diganti dengan dan, jadi Allah gak punya wajah. Gitu. Betul gak punya wajah. Bukankah itu pengingkaran? Oke, jadi Allah gak punya wajah. Kalau Allah punya wajah gak sempurna. Kenapa akan serba dengan makhluk? Maka diganti Allah punya zat. Bagaimana kalau kita tetapkan bahwasanya makhluk juga punya zat? Lari kemana? Lari kemana? Allah agak punya zat, Allah tapi maujud. Bagaimana kalau Allah makhluk juga maujud? Ada. Akhirnya apa? Allah tidak tidak ada. Baru nggak seru? Nggak serupa. Maka dengan demikian tuntutan mazhabnya mereka, mereka enggak punya sesem bahan. Mending siapa? Mending musyrikin masih punya bahan. Apa sesembahannya apa? Benda-benda mati, jamadat. Maka dengan demikian Jahmiyah yang dulu tundukan perkataan mereka ya budunal makdumat perkara-perkara yang tidak ada di mereka ibadahi dan musyrikin ya budunat jamadat musyrikin menyembah benda-benda mati masih mending mereka masih punya sesembahan tapi benda mati masih punya ini dari Tuntutan madhab mereka dari kalangan Jahmiyah yang hulu, yang ekstrim dalam melampaui batas. Tengok di situ ya, kawan. Dan Tadi telah kita katakan bukan hanya dari kita karena bermaksud kamu itu enggak, tapi itu semuanya adalah alim yang telah mengucapkannya untuk baca saja kitab mereka. Telah kita lihat juga perkataannya Syekh Bas. Dalam berapa kemarin? berapa? Hah? Nah, berapa? Pengen Tengok halaman 108. Ingat ya, di atas itu. Walihada qala ahlul ilm min ahli sunnah. Paling atas, baris paling atas 108 inna nihayata haula dan dikarenakan ini berkata ahli ilm dari ahlu sunnah bahwasanya ujung mereka ini adalah nihayat ujungnya mentoknya mereka adalah memiliki perkataan bil adam apa adam ini adam tidak ada nihayatu qaulihim al qaulu bil adam ujung perkataan mereka adalah menyatakan bahwasanya nggak ada sesembahan. Wa annahu laisa ilahu di sana nggak ada sesembahan yubat yang diibadahi. Nah, ini pernah saya bin bahas. Ketika mereka nggak terima dengan apa yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Sahih tentang sifat-sifat Allah Taala sebagaimana yang telah kita lewati dan antaranya adalah perkara apa perkara seperti ya tangan dan yang semisalnya. Demikian juga wajah. Iya. Baik. Sampai sini mafhum? Mafhum? tit, Mafhum enggak? Ana sahibu. Rasikhul ilmi. Ana huwa. Maksud? Maksudnya enggak dimujud? Hmm? Mana? Mana? Enggak dimujud? Hah? أين ذهب ذهب إلى وين إلى أين ذهب طيب Jadi kita boleh menyebut bahasanya Allah adalah sesuatu. Boleh kita menyebut bahasanya wajah adalah sesuatu. Boleh kita menyebut bahasanya Al-Quran adalah sesuatu. Dan ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu bukan seperti sesuatu makhluk. Perhatikan Zakaria. Babun. Wa kana arsuhu 'alal ma. Wa kana arsuhu 'alal ma. Al-Imam Bukhari bikin bab wa kana arsuhu 'alal ma dan adalah arsnya di waktu itu adalah di atas air huwa rabbul arsil azim dan Allah adalah Rabb Rabbnya ars al-azim yang memiliki yang mengatur yang memiliki ars yang sangat agung yang menguasai dan yang semisalnya mana Rabb Malik dan mutasarrif dan yang semisalnya mana Rabb Baik Al-ma' di sini adalah ma' yang di atas sana. Allah alam tentang air ini berapa? Tebalnya ma' ini airnya. Perjalanan 500 tahun. Ya kan? Untuk menghabiskan tebalnya air ini adalah perjalanan 500 tahun. Betapa tebalnya. 500 tahun. Berangkat langit pertama ke langit yang kedua perjalanan 500 tahun. Demikian juga kedua ketiga, ketiga keempat, keempat kelima, kelima keenam. Dari lima enam enam ke tujuh. Di sana ada lautan di atas apa? Langit tujuh ada lautan. Nah itu. Dan harusnya Allah ada di atas laut tersebut, air tadi. Bahar. Dan orang di atas Aras. Qala Abu Aliya istawa ila sama maknanya irtafa'ah. Abu Aliya dari, dari kalangan para tabi'in. Pertikaan Abu Aliya dari kalangan para tabi'in. Istawa sama. Mananya adalah irtafa'a meninggi. Irtafa'a yartafi'u meninggi. Naik. Meninggi. Ada yang mengatakan Islam mananya qasada menuju. Penjelasan tentang masalah ini dalam kitabnya Ibnu Qayyim yang sangat panjang dalam kitab beliau Sawaikul Mursalah Petir-petir yang dikirim Alal Jahmiyah wal Mu'attilah Atas Jahmiyah dan Mu'attilah Kemudian fasawwahunna khalaqahunna Sawwa khalaqah Hunna Langit-langit yang ada tu tujuh Perhatikan. Makna sawwa kholakoh. Menciptakan. Hunna kembali kepada langit-langit itu. Wakala mujahid. Mujahid juga dari kalangan para tabi'in. Istawa maknanya ala. Ala arsi berarti meninggi di atas aras. Ini perkataannya mujahid dari kalangan para tabi'in. Bagaimana kemudian datang seseorang mengatakan apa? Istawal arus wallahu a'lam bimuradi. Allah yang lebih tahu tentang makna istawa alal ars. Jadi kalau ada orang bilang itu awal dari mata siapa ini? Hmm? Hmm? Apa? Tafwid, ayo. Dari mazhabnya mufawwidah. Tadi kata fawwaza yufawwidu fawwa mufawwid. Jadi ada kalau ada orang bilang istawa laras, mananya adalah wallah alam tentang maksud istawa saya nggak tahu. Allah yang lebih tahu. Berarti dari kalangan siapa? Mufawwid. Dari kalangan syarru ahli bidah. Ahli bidah yang paling terburuk. Antum jangan kalau jumpa dari kalangan orang sufi yang sudah gulu melampaui dalam tasawuf dan kena racun Jahmiyah Mu'attilah ketika antum ingin tetapkan tanya kepada dia apa mana istawal laras dia bilang nanti Allah alam saya nggak tahu kenapa karena takut nanti akan diilzamkan ditekan supaya dia mengatakan di atas arus dia Allah ber, meninggi beristi beristiwa meninggi dan tinggi tidak mau. Karena dia punya pemahaman kalau berada di mana-mana. Maka ketika kita bawakan ayat ini, apa makna istawa ala arus? Wallahu a'lam. Nah, gitu. Kenapa? Karena biar tidak terilzamkan, terharuskan mengaku berada Allah berada di atas ah, arus. Ini pernah kita jumpai seorang namanya Al, apa? Toha dari Belura di Mekah orang iya, Jawa Blora namanya Toha karena dia As'ari tulen nggak mau tetapkan Allah berada di atas arus saya tanya waktu itu di Masjidil Haram apa yang kamu pahami semesta walalam apa mana istawa alam wala alam saya nggak tahu saya tanya sama dia Toha istawa al kursi apa mananya saya nggak tahu Ya udah. Ayo Ya udah, udah wis dengan gerakan gedeg aku. senyum, Nah, ayo. Seperti itu. Sufi. Jadi, ya, sufi gulu dalam tasawuf. Jadi termasuk para para hadirin yang menghadiri majelisnya siapa? Al-Alawi al, eh, al Maliki al-Alawi. Alawi apa? Maliki al-Alawi. Nah, gurunya Amin Rais ya kan sahnya Amin Rais ketika dia mau jadi presiden gambar alam itu tinggi gede satunya kecil gitu ya. Kayak, apa kayak orang mau naik apa naik cintomang, jentomang anu tuh jentomang jentomang gede sini sini cilik <laughs> ini film tapi <laughs> Tapi perhatikan. <coughs> Jadi mereka seperti itu. Perhatikan ya, Ikhwan. Jadi kalau orang dari kalangan orang-orang yang mufawidah, dari kalangan mubtadi'ah, jadi ketika kita tanya apa makna istawa laras, dia bilang Allah alam. Bagi yang memantabil, maknanya adalah menguasai. Maknanya istaula alaihi, menguasai arus. Untuk apa? Demi mengingkari Allah berada di atas makhluknya. Nah, itu yang saya perhatikan. Jahmiyah. Mu'attilah. Dan ini menyebar di Nusantara ini. Pemahaman seperti ini. Menjamur. Hei. Eh. Wah, gua idolnya gini. Robi. Salman. <laughs> Untir. Baik. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma al-majidu al-karimu wal wadudu al-habibu. Al-wadudu al-habibu. Al-majid mananya apa? Al-karim, mulia. Al-wadud mananya apa? Habib. Habib ini sama dengan apa? Bisa mahbub. Sama dengan apa? Isim fa'il dan isim mahbub maf'ul sa yastawi fihi al fa'il wal maf maf'ul. Jadi ya kan? Perhatikan. Yastawi fi muzakkar dan muan muannas. Yuqalu hamidun majidun ka'annahu fa'ilun minan min majidin. Nah. Mahmudun min humidah. Humida yuhmadu fawa mahmud. Humida yuhmadu fawa Humida yuhmadu hamdan fawa mahmudun bukan fawa hamidun. Mafhum? Fula yuf'alu fa lan fawa maf'ulun. Hamida yuhmadu hamdan fawa mahmudun bukan hamidun. Nah. Jadi Mahmud min Hamidah. Fa'il min Majid. mana ya apa? Fa'il itu bisa simpan bisa isim maf'ul. Seperti masdar juga bisa isim fa'il. Man amila amalan laisa alaihi amrun fa waraddun. Mananya apa? Isim maf'ul mardudun. Bisa juga isim fa'il. Al-faslu Bainal haram wal haram, bainal halal wal haram ad-dufu. Yani fasil, pemisah. Al-faslu masdar, tapi yang diingat adalah apa? Fa, fasil. Pemi, pemisah. Jadi, jadi perhatikan yang dari permasalahan ini yang perlu kita tegaskan adalah tentang mana istawa adalah irtafa'a atau mana ala wartafa'a. Ala wartafa'a meninggi di atas arus. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh mereka dari kalangan para mu'attilah. Istawa dipahami apa? Istaula. Mengua, menguasai. Ada yang mengatakan kinayatun anil haiminah. Seperti pemahamannya Syed Kutub Tertera dalam kitabnya Said Kutub Dilalul Quran. Cari sidit kalau juz kalau nggak salah juz 25-an. Semua 26. Antara itulah dalam surat Taha. Perkara Said Kutub bahwasanya istawa dia namai bahwasanya apa? Kinayatun anil haibina. Kata kiasan dari kekuasaan. Jadi maunya mengingkari makna istiwa di atas arusnya meninggi di atas arusnya. Nah itu berarti itu berarti kan ya Dari kalangan ikhwan muslimin yang menggebu-gebu membela saya tutup biar tahu akidahnya saya tutup terkait dalam masalah asma wa sifat. Belum lagi yang lain. Ini yang terpenting. Perhatikan. Al-Hadis berakam sab'al wa arba'mi'a wa nata asyar. Hadis nomor 7418 sana Abdan Abdanu Abdanu Ya kan? Kalau antum punya anak atau punya kawan yang saya nama Abdan ya tulisannya seperti ini Abdan. Apa? Pakai nun. Qala abdan akhbarana Abu Hamzah. Anra amas an jam ibn Saddad. An safana bin Muhriz. An imrana bin Husainin. Anau qala inni inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu qawmin bani bin bani Tamim. Dari Imran bin Husain bahwasanya beliau berkata. Amin katakan oleh Imran sesungguhnya aku pada suatu hari di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datang kepada beliau kaum dari Bani Tamim. ini izabah iz pujaiyah. Tiba-tiba. Faqala maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqbalu al-busra ya Bani Tamim." Wahai Bani Tamim, terimalah kabar gembira. Kalau mereka bilang, Bani Tamim tadi bilang, "Beserta nafa'atina." Kalau kamu memberikan busra kepada kami wahai Nabi yo, Coba kasihlah kami apa? Nah. Ini kurang adab. Sehingga Nabi pun marah, nggak enak. Nah. Demikian sebagian lapatnya. Fatakallah nasun min ahli Yaman. Sebagian lapatnya fatakallah alaihi nasun ahli Yaman. Maka lalu datanglah serombongan manusia datang kepada beliau Nabi SAW dari penduduk Yaman. Fakala maka berkata Nabi Sulaiman kepada mereka, Iqbalul busra ya alal yaman. Itlam yakbalha banu tamimin. Wahai penduduk Yaman, terimalah kabar gembira. Kenapa? Karena tidak diterima oleh Banu Tamim tentang busra ini. Kalau mereka Banu Alul Yaman berkata, Fabilna. Tengok, Fabilna. Apa mana Fabilna? Kami menerima. menerima kobilayak balu Seperti fa'ila alu. Kalau qabbala kebelu apa namanya? Eh? Nah. Kalau akbala kebelu? Akbala kebelu apa namanya? Maju. Sahih mukbil, sahih yang maju. Ayo mukbil. Nah, mukbil maju terus. Ini mukbil. Ini beda mananya? Jadi mereka bertemu kabilna ya Rasulullah. Jinaka linatafaqqaha fitin. Kami terima ya Rasulullah tentang Busro dan kami datang kepada engkau ya Rasulullah untuk kami bertafakuh ingin paham tentang agama ini. Dan yang kedua walinas'alaka dan kami ingin bertanya kepada engkau wahai Nabi an awali hadal amri tentang Awalnya urusan dunia ini, dunia dan isinya ini, anak, Bagaimana awalnya? Yang dulu ada ini gimana dulunya? Jadi al-amr maksudnya apa? Dunia dan isinya yang dilihat ada gunung, ada langit-langit, lautan, daratan. Nah ini dan ada manusia dan macam-macam di bumi ini. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Allah walam yakun sayun kablahu, kan Allah, Allah telah ada dan tak pernah ada sesuatu sebelum Allah Ta'ala. Wa kana arsuhu alal ma. Ah. Dan adalah arsnya di atas air. Semua sama samawati wal arda. Kemudian Allah menjadikan langit-langit dan bumi. Berarti duluan ars daripada langit-langit dan bumi. Duluan ars daripada langit-langit dan bumi. Wa kataba fi dzikri kull syai'in. Dan menulis dalam zikr Lauhul Mahfud segala sesuatu. Nah, kata Imran, "Tsumma atani rajulun." Nah, kemudian datanglah kepada aku seseorang. Jadi Imran tadi menuturkan sampai terakhirnya wa kata bi dzikri Ini riwayat yang datang dari Imran yang pernah didengar oleh oleh beliau dari Rasulullah SAW, Ya kan? Wa kataba fi dzikri sen sampai di sini tiba-tiba datang orang. Apa yang dikatakan oleh orang tadi? Ya Imran, adrikna kotaka. Fakot dahabat. Hai Imran, kamu kejar itu, untukmu Untamu bisa ngomong, kabur. Nah. Fantolak tu atlubuha. Maka aku pun akhirnya pergi mencari ontaku. Jadi sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didengar oleh beliau Imran sampai waktu apa ketika kulasain tiba-tiba datang orang Imran untuk muncul. Nah. Untuk muncul, muncul. Kan? Kabur. Dari katanya enhalat, lepas. Maka akhirnya Pak langsung pergi ninggalkan majelis tadi Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu ngejar apa un? Untanya. Fa sarabu yang diuduna, maka ternyata apa? Tiba-tiba datang sarab. Sarab itu apa? murgana. Yang diuduna, apa? Menghalangi saya dengan untaku tadi hilang. Wis kabur entah kemana. Wa aimullahi dan demi Allah lawadittu annaha qad dhabat walam akum dan demi Allah, sungguh aku senang kalau onta itu pergi dan aku nggak ngejar dia. Kenapa? Karena apa? Karena dia terputus dari sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda belum selesai menurut perkaranya perkaranya Imran, ya kan tiba-tiba datang apa yang menghalangi untuk mendengarkan apa sabda Nabi? tadi kenapa karena ontanya kan kabur berarti kan itu ya kan Jadi kalau seandainya apa onta itu kabur dan saya nggak ngejar ya wis lu seneng aku wis kabur ya wis hilang nggak ngejar kenapa karena apa karena ngejar itu akhirnya apa nggak tahu lanjutan daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kenapa karena sampai waktu apa berarti kedekulasian tiba-tiba datang orang tadi ngabari Imran bahwasanya ontanya kan kabur lepas nah apa? Nah, apakah ada lanjutan dari hadis Nabi SAW ini? Bisa mungkin ada, bisa jadi tidak. Enggak ada penjelasan. Ada juga mungkin kalimat-kalimat yang lain yang Nabi sampaikan cuma enggak ternukilkan oleh Imran. Kenapa? Karena dia ber pergi. Oleh alam bisa juga terputus sampai sini. Wa kata bahabitik kemudian selesai dari sabdanya seperti itu. Selesai kemudian Enggak ada lagi lanjutan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Imran terputus dari apa? Imran terlalu berapa dari apa? Dari mendengarkan lanjutan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mana ya di sini bahwasanya apa? Enggak boleh kita menetapkan adanya apa tasalsul al hawadis. Apa tasalsul hawadis itu? Kejadian yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhir akhirnya. yakni kejadian makhluk yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya adalah terbantah dengan hadis ini. Paham di sini? Bagi mereka yang mengatakan dunia ini nggak ada awalnya nggak ada akhirnya, gimana? Antum dengar nggak? Ada seperti itu. Akidah yang mengatakan tasalsulul hawadis. Apa mana hawadis? Jamak daripada hadis. Hadisun jamaknya hawadis. Apa mana hadis? Adalah makhluk. Hadis sama makhluk. Hadis mana nya Ma? Makhluk. Jamaknya hawadis. Hadasa yahdusu. Hadasan fawa hadisun jamaknya hawadis mafail mana Mananya makhluk? Apa mata salsul? Yakni apa salsul itu apa? Makhluk yang nggak ada awalnya dan nggak ada akhirnya. Nah terbantah dengan hadis ini tengok. Kan Allah walam yakun sayun belahu Kan Allah walam yakun sayun qablahu. Wa kana arsu alal ma' thumma khalaqas samawati wal ardo. Ah. Jadi perhatikan semua yang ada dalam ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dikatakan bahwasanya dunia ini ada, ada dengan sendiri, dengan sendirinya enggak ada yang mengadakan dan enggak akan ada habis habisnya. Akan terus berjalan nggak ada ujung ujungnya. Bahkan akan ada habisnya, ada awalnya dan ada habisnya. Dan Allah nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Allah yang maha awal dan Allah yang maha akhir. Maafum? Allah yang maha awal dan yang maha akhir. Nggak ada sesuatu yang sebelum Allah, nggak ada sesuatu yang membarengi Allah tentang wujudnya. Bahkan semua yang wujud adalah Allah yang mewujudkan. Dan neraka dan surga juga akan abadi selama-lamanya. Tapi Allah yang paling akhir. Apa ini? Neraka dan surga yang terkait dengan isinya sekalian yang semuanya abadi. Nerakanya kufar. Dan surga yang nggak akan ada habisnya. Tapi Allah yang maha akhir. Apa ini? Perhatikan itu. Jadi kalau istilah-istilah tasalsul hawas adalah mereka yang mau mengatakan bahwasanya dunia ini nggak ada awalnya. nggak ada yang menciptakan adanya dengan sendirinya dan nggak ada ujungnya. Ini adalah kalimat batil terbantah dengan hadis ini kan Allah walam yakun sayun qablahu wa kana arsu alal ma'thum ma samawati wal arda wa apa bi dzikri sayin Perhatikan itu. Ada berakam sabah arba arba'mi'ah wa tis'at asar hadasana Ali bin Abdullah. Hadasana Abdul Razak akhbarana Ma'marun an Hamamin hadasana Abu Hurairah qala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna yaminallahi mal'a Mal'a ini muat mudzakkar Hmm? Apa? muat mudzakkarnya apa? Munakarnya apa? Hah? Mal'an. Mal'an. Manasnya mal'a. Baik. Sesungguhnya tangan Allah adalah mal'a. Kenapa dikasih sifat mal'a? Kenapa? Karena anggota yang dua itu dikasih apa? Man, Layak La anak nafaqatun, ini layan yanqusuha. Di dalam mengurangi tangannya Allah tadi nafkah. Jadi nafkah yang Allah berikan kepada makhluknya. Yang Allah turun kepada makhluknya siang dan malam enggak menguranginya sama sekali tentang kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kepenuhannya tangannya Allah Subhanahu wa taala. Sahaul laila wan nahara. Nah, sahaul laila wan nahara. Jadi siang dan malam semuanya terpenuhi. Memberikan infak siang dan malam nggak pernah terputus. Araitum man mundu khalaqas samawati wal arda. Araitum. Tidakkah kalian melihat bagaimana apa yang kalian lihat kabar kepada kami apa yang telah diinfakkan oleh Allah semenjak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Fa innahu lam yang kusma fi yaminihi. Sungguh tidaklah mengurangi apa yang ada dalam tangan kanannya Allah taala. Wa arsu alal ma. la ini. Dan arsy Allah di atas air wa biyadil ukhra al faidu au awil qabdu yarfa'u wa yakhfidu. Dan pada tangannya Allah yang lain yang satunya adalah al-faidu atau al-qabdu, yakni ada al-faid al-qabd genggaman yarfa'u wa yakhfidu mengangkat dan merendahkan yarfa'u mengangkat yakhfidu merendahkan artinya Allah maha kaya Allah maha kaya apa yang senantiasa Allah berikan kepada makhluk tidak mengurangi tentang kekayaan Allah sedikit pun. Maka dengan demikian kita minta kepada apa yang Allah miliki, bukan mengenangkan kepada apa yang di tangannya manu, manusia. Qala bin Baz rahimahullah taala wa fi riwayatin ukhra al kistu. al kistu ini mana? Dalam yang lain ada al-qabdu atau kistu wa biyadil ukhra al-faidu awil qabdu awil kistu yakni al-adlu pada Allah yang lain yang sebelah adalah al-adl keadilan al-kisat maknanya keadilan biyadihi al-adlu subhanahu wa ta'ala pada tangannya Allah yang lain adalah keadilan itu mana al-faidu wal qabdu adalah maknanya ke keadilan Eh, berangkat, dengarkan, ayo. Ini penjelasannya sedikit dari Syekh bin Bas rahimahullah taala dan makna tangan telah kita lewati, tangan yang hakiki. Kedua tangannya Allah adalah apa ya? Yamin. Kalaulah kita katakan bahwasanya tangan Allah ada yang kiri, maknanya adalah tidaklah kiri maksudnya adalah kurang kesempurnaannya daripada kanannya. Bahkan sempurna nggak ada sisi kekurangan seperti tangannya makhluk. Yang kiri mayoritasnya adalah lebih rendah kesemua daripada ke tangan yang kanan. Tapi insya Allah ini kita cukupkan dan hadis yang selanjutnya 7420 akan kita baca hari selanjutnya. Mudah-mudahan sedikit tadi yang kita sampaikan ada faedahnya. Di antaranya adalah bantahan terhadap apa? sulul Al-hawadis mereka yang menetapkan adanya dunia ini nggak ada awalnya dan ada ujungnya terus bersambung nggak ada intinya. Ini adalah pemahaman yang batil benturan dengan fakta, benturan dengan Al-Qur'an dan sunnah dan salah salaful um-, ummah. Dan ada orang yang menisbatkan kepada Syekhul Ibnu Taimiyah bahwasanya mereka menetapkan bahwasanya Ibnu Taimiyah memiliki pemahaman apa? Tasalsulu al-hawadis. Ada kitab bantahan terhadap perkara ini yang terus oleh Murad sukri muridnya al wa taala judulnya apa? As-Subahu Al-Ghawiyah. Nah, ala Syekh Islam Ibni Taimiyah. Ada kitab satu jilid sederhana Subah Al-Ghawiyah. Nah, dulu kita pernah beli dari Saudi dan hilang di Indonesia, Jawa sini. Kalau kita ingin mencari kitab itu, bantah terhadap mereka-mereka dari kalangan alul batil, alul bid'ah hari ini yang mau menjebloskan Ibnu Taimiyah kepada pemahaman tasal tasalsulul hawadith. Demikian juga Syekh Nasr Al-Albani mengomentari Syekh Ibrahim Taimiyah dalam perkara ini tapi beliau salah dalam komentarnya. Nah, karena beliau cuma mengikuti apa yang tertegaskan oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya dalam mengklaim bahwa Ibnu Taimiyah memiliki pemahaman tasal tasalsulul hawadis ini adalah batil. Kalau ingin mengetahui baca dalam kitab tadi Subah Al-Ghawiyah. Iya. Karya Mamurad Sukri muridnya Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah taala. Nah, kitab ini pernah kita miliki cuma sudah hilang. Ya, antum cari di sana di sebagian apa? Maktabah yang antum kenal dengan maktabah apa? Syamilah. Akan ketemu insyaallah. Ya. <clears throat> subhanallah alhamdulillah